بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه قال سيدنا عمر رضي الله عنه أن شبام والغرفة أيام سيدنا الحبيب أحمد بن زين كانت في زهو عظيم وانتعاش حتى كان سيدنا أحمد بن زين رضي الله عنه يطلع إلى شبام مرتين في الأسبوع ويتفق مجلس من الشرق إلى صفور الشمس قال سيدنا عمر ولا ندري إن نحن بلا غداء حتى نبتل سيدنا إلى قريته والمجلس كله مذاكرة حتى المباخرة ماشي من جاء يجلس لأن الغالب على سيدنا أحمد التوحش ولولا العلم لمن بسط الناس لمن بسط للناس لمن بسط للناس قال الشيخ الحبيب عبد الله الحداد في وصفه في بعض مكاتبته لتلامذته مثل سيدنا عمر البار ومحمد بن ياسين yastahithuhum fil qiyam wa da'wah. Unduru ila Syed Ahmad bin Zain nabashan nas min guburihim. Ah, ini Habib Umar bin Sumait menceritakan Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Habib Ahmad bin Zain al-Habashi ini salah satu murid al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Dikatakan kota Shibam dan kota Ghurfah Ayam Sayyidina Ahmad bin Zain ketika masa hidup Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi fi zahwin azim mantias, Sangat semarak begitu. Hidup kota Sibam dan kota Kurfah. Kenapa Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini sering datang ke situ? Hatta kana Sayyidina Ahmad bin Zain radhiyallahu anhu yatla, yatla ini yakhruj ila shibam Marroten fil usbu. Habib Ahmad bin Zainal al ini dua kali dalam seminggu datang ke kota Shibam dan kota Ghurfah. Kalau sudah datang wajat ta'fik majlis minasyarak ila sufur syams. Majlisnya dari itu dibuat mulai terbit matahari sampai sore mau tenggelam. Kata Wala nadri innahan bila gada hatta nubatil inna zaidana ila gharyatihi. Kita yang hadir ini kata Habib Umar bin Smith, kita nggak ngerasa kalau kita ini tidak makan siang. Saking senengnya dengan majelis tadi itu sampai ngantarkan Habib ini pulang, nubatil ngantarkan pulang sampai ke daerahnya. Jadi kalau sudah majelis bahas ilmu itu mulai pagi sampai sore orang yang hadir tidak ngerasa lapar. Saking senengnya gitu. Wal majlis kulluh mudhakarah. Majlisnya semua mudhakarah. Ngingatkan, pembahasan ilmiah sudah. Sampai-sampai hatal mubakarah masih. Membuat garu ini tidak ada sebenarnya. Saking tidak ada kesempatannya, saking senengnya dengan Majlis tadi itu, samping garu ini ada kesempatan untuk dibuat atau nggak naruh dupa atau apa nggak ada. Manja yajlis. Yang datang langsung hadir majelis itu dah. Enggak bingung yang lainnya. anal ghalib ala sina Ahmad atau wahush karena Habib Ahmad bin Zain ini dikatakan enggak senang sebetulnya kumpul-kumpul. Kumpulnya hanya karena ilim. Walaulal ilm lamam basatarin nas. Kalau enggak ada kalau bukan karena majelis ilm Habib Ahmad enggak mau duduk sudah sama orang ini. Enggak mau kumpul sama orang sudah. Ini izal sudah. Memang Habib Ahmad bin Zain Habsyi ini haus ilmu. Haus ilmu. Jadi kalau untuk ilmu kelas lupa semuanya dan semua majelisnya ilmu. Beliau pernah berkata begini, Lama tu arba'ina min umri ajazat minni uh, jami'ul a'adha ajazat minni jami'ul a'adha atau naqasat minni kullu himmatin illa himmah fi talabil ilim semua semangat ketika umurku 40 lebih semua semangat kekuatan ini melemah ya tenaga melemah otomatis, pandangan melemah. Hanya semangat cari ilmu aja yang nggak melemah. Tambah, tambah bersemangat, tambah bersemangat. kita kan enggak ya, semakin tua tambah kurang ya. Tak kuat aku. Tidak kuat, tidak kuat. Tapi kalau ini, oh, nanti bisa bayangkan kalau majelis ini sampai sore, insya Allah ijen anak. Kalau masih Syekh Ahmad bin Zainal Habsyi, wah, oh, enggak terasa. Orang enggak makan, enggak butuh, enggak terasa. Beliau juga pernah berkata begini. Qara'tu nahwa mi'a kutub. Lau talifat minni lastakhrajtu min sadri. Aku baca ada 100 judul kitab. Kalau seandainya 100 judul kitab itu hilang, aku sanggup untuk mengeluarkan dari hafalanku. Jadi no kabeh satu kitab itu. Nah, kalau kita hatam aja untung sudah. Kadang-kadang hatam tidak ngerti sama sekali. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad guru beliau pernah Gola fi berkata untuk mensifatkan muridnya Ahmad bin Zainal Habsyi ini. Fi ba'di mukatabati itu disifatkan di sebagian tulisan Abu Haddad kepada murid-muridnya di dalam Litalamidi. Tapi murid ini bukan murid biasa. Muridnya seperti Habib Umar bar Muhammad bin Yazin, murid-murid yang top-top juga. Di antaranya menganjurkan murid-muridnya untuk ber, memberikan semangat muridnya untuk berdakwah yastahithu Yastahithuhum menganjurkan memberi semangat Abdul Haddad kepada mereka murid-muridnya dalam mukatabati dalam suratnya dari itu fil qiyam bidakwah fil qiyam dakwah untuk berdakwah ilallah semangat atau dakwah sampai dikasih contoh Habib Ahmad bin Zain unduru ila Sayyid Ahmad bin Zain nabasyan nas min guburihim lihat itu Ahmad bin Zain al-Habsyi dia telah membangkitkan orang-orang dari kuburan-kuburan mereka. Maksudnya, ibarat orang tadi itu jahil, seperti orang yang mati dibangkitkan dari kuburannya hidup kembali, jahil dijadikan orang yang mengerti. Sesat dijadikan orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena sebab Ahmad bin Zainal al-Habsyi. Memang beliau Ahmad bin Zainal al-Habsyi semuanya adalah dakwah ilallah dan taklim mengajar kepada masyarakat. Hmm, jadi eh, ini sebenarnya menggambarkan kepada kita jangan malas-malas semenjak masih ada peluang kamu itu bisa menjadi orang yang manfaat. Jadilah orang bermanfaat. Dakwah kamu, ngajar kamu tadi itu. Jangan ada pada forum-forum tertentu, kapan aja kalau punya waktu, mungkin kamu punya waktu, datang kepada mereka, diajari wudhu, diajari itu. Karena banyak orang memerlukan kamu itu. Nah kalau nunggu orang ke madrasah kamu, ya akhirnya anak-anaknya yang kamu, yang, yang dikirim kepada kamu. Lah bapak-bapaknya tidak ngerti wudhu gimana? Ya kamu datangi mereka. Hah? Kamu datangi mereka. وقال سيدنا رضي الله عنه كان إذا استقلت الشمس ركب حماره لأن الشمس حينئذ في قبة السماء يبعد حرها ويرحل إلى جوجة أو جعيمه أو خمور أو خدية يدعوهم إلى الله بالقول والفعل وبنى لهم بها مساجد نحو السبع عشر عسى بهمته وهمة الزيان تحصل نفحة لأن لهم عناية بالجهة أو كما قال Jadi Habib Ahmad biasanya dikatakan sini kalau sudah terlalu panas dia naik himar untuk pergi kepada mereka. Dia pergi dari pelosok ke pelosok ya. yad'uhum ilallah Allah bil qaul wal fi'il. Ngajak manusia untuk kembali kepada Allah baik dengan ucapannya maupun fiilnya perbuatannya. Kemudian supaya pembinaan tadi itu bisa terus-menerus dibangunkan masjid di setiap daerah tadi itu. Sehingga mampir ke sana buat majlis di sana, mampir ke sana buat mampir ke sana sampai 17 masjid yang dibuat oleh beliau. Karena itu daerah kota Huto dan sekitarnya, Shibam, Gurfa semuanya itu makmur karena berkat Habib Ahmad bin Zain Habsyi saat itu. Banyak orang yang ngerti, banyak orang yang sadar karena dakwah beliau. Jadi dakwah itu memang tidak bisa kalau model sekarang ini. Nah kalau modelnya seperti sekarang kita ini, ya buyar Islam itu. Kalau hanya sekedar menunggu seperti uh, kiper ada di gawang, memang bolanya dikirim terus ke sana. Dia bisa menangkap, nangkap, nangkap gitu. Tapi permasalahannya kamu yang harus menjemput bola ini. Bola ini sudah dikuasai oleh musuh-musuh kita. Nah kalau kamu tidak merebut bola tadi itu, ya kamu yang bisa kalah nanti. Kamu yang akan ketinggalan nantinya. Karena itu dalam berdakwah kita harus bersaing ada di sini. Coba ente bisa bayangkan kalau Wali Songo tidak datang ke sini, kira-kira gimana nasibnya orang sini ini? Tapi mereka tinggalkan daerahnya masuk ke sini untuk dakwah ilallah. Nah, kita juga begitu seharusnya. Ojo mancep kok di paku ngono. Kalau Anda punya ilmu cari lokasi-lokasi yang di situ memerlukan dakwahnya kamu. Wis tinggal ono di kono ngajar di kono. Kalau kamu tadi itu tidak punya kesempatan untuk terus ada di sana, aturlah waktu untuk bisa datang ke sana mengajari mereka. Dan nah, mereka berusaha begitu baru Islam intasyar. Islam itu menyebar kemana-mana. Nah kalau model kualitasnya seperti kita, mungkin Islam itu ke tetangga ndak akan sampai. Kenapa? Malas, tak bahan. Belum bekerja sudah takban. Nah, ini sudah topnya malas itu berarti. Nah, teruskan satu lagi. Wa qala radhiyallahu anhu اشكر الله على كونكم من أمة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو النعمة العظيمة وليس الشكر قول الحمد لله فقط بل علامة الشكر المعاونة على البر والتقوى وعلى نشر شريعته وعلى الدعوة هذه علامته لأن لكل دعوة بينة وهذه بينة الشكر syukur syukurlah kamu karena kamu dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nikmat azima itu adalah nikmat yang sangat agung menjadi umatnya Nabi Walaisa syukur gaula alhamdulillah faqat bukan syukur itu memperbanyak alhamdulillah ya ya termasuk syukur tapi bukan itu intinya syukur lah syukur untuk menjadi karena menjadi umat Muhammad gimana bentuk syukurnya? Alamat syukur al-mu'awana 'alal bir wat taqwa wa 'ala nasri syari'atih wa 'ala da'wah. Tandanya syukur menjadi umat Muhammad adalah al-mu'awana 'alal bir wat taqwa. Saling bantu membantu dalam perbuatan kebaikan dan takwa kepada Allah. Wa 'ala nasri syari'atih dan atas menyebarkan syariatnya Nabi. Wa 'ala da'wah dan atas dakwah ilal illallah. Kamu itu jadi umat Muhammad itu syukur. Karena itu bantu umat Muhammad yang lainnya ini. Perhatikan ajaan ajaran umat Muhammad ini jangan dibiarkan mereka itu salah, jangan mereka dibiarkan mereka itu bodoh, tidak ngerti. Syariat ini jangan sampai tidak diketahui. Bagaimana caranya mereka mengetahui ajaran Islam ini? Begitu itu namanya syukur terhadap nikmat jadi umat Muhammad. Alhamdulillah tok gitu. Alhamdulillah aja umat Muhammad alhamdulillah mangan. Alhamdulillah berkat. Ya alhamdulillah terus dakwah ilallah. Hmm? Sampai di antara mereka itu yang memang tugasnya untuk keliling seperti Habib Muhammad bin Tohir al-Haddad yang ada di Tegal. Itu bukan tempat tinggalnya di Tegal itu. Beliau itu setiap masuk satu daerah gitu, tinggal dari situ beberapa minggu begitu Ngumpulkan orang. Dijamin makannya, minumnya, dijamin semuanya, diajari. Wudhu itu begini, sholat itu begini, diajari ibadah, diajari itu yang bisa baca Quran, diajari baca Quran. Setelah itu ditinggal, ada ada yang meneruskan ditinggal masuk daerah yang lainnya terus begitu. Jadi beliau itu keluar dari Hadramut terus pindah pindah pindah pindah pindah pindah sampai ke Tegal dapat 14 hari di Tegal meninggal. Jadi bukan tinggalan dari sana deh beliau. Keliling untuk dakwah. Ya bukan semuanya harus keliling. Ya, kalau semuanya harus keliling bu tutup kafe pondok nanti. Ya bukan semuanya keliling. Tapi Cobalah kalau kamu tadi tidak punya aktivitas khusus jadilah orang orang yang bermanfaat, bawa ilmu tadi itu. Hah? Jadi jangan tunggu orang datang bawa anaknya, Ustaz ajari, jangan. Kalau perlu nanti ketok pintu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Chef anak inti ada ngajar enggak? Enggak, anak siap ngajar. Gimana kalau dia tadi itu setiap hari ke tempat anak-anak ajari? Begitu. Wah jatuh martabat anak, tambah tinggi martabat kamu. Inti jangan terlalu menghargai diri kamu di hadapan Allah dan Rasul. Supaya punya harga diri ini di hadapan Allah dan Rasul. Kalau tidak, tidak punya harga diri, percuma. Nah. Dan ketahuilah Lianna likuli dakwah bayinah pada setiap pengakuan itu harus ada bukti. Wahadi bainatus syukur ini adalah bukti syukur menjadi umat Muhammad. Muhammad kepedulian, ya, siap bergotong royong di dalam berdakwah ilallah. Ini ada satu poin ya, bergotong siap bergotong royong dalam berdakwah. Kadang-kadang orang nggak paham itu. Kadang-kadang ini daerahnya ana ini, jangan masuki daerahnya ana. Kapan nanti beli daerah itu? Seharusnya tambah seneng kalau kelihatan ada orang bantu dalam dakwah. Ini tak kasih gambaran. Ada dokter sukarelawan. Dia harus nangani pasien seribu. Berat nggak? Berat. Kemudian datang rombongan sepuluh dokter. Pak, gimana kalau saya ngobati pasien ada di sini bantu Bapak? Kira-kira gimana dokter ini? Waduh, terima kasih banyak. Sangat dibantu saya. Yang asalnya saya tangani orang seribu berarti dibagi orang sepuluh. Seratus, seratus, seratus, seratus. Enteng kan jadi. Datang lagi dokter seratus. Pak gimana kalau saya bantu di sini? Waduh terima kasih banyak. Berarti dibagi sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh. Tambah enteng, tambah enteng. Kan begitu seharusnya. Masa dokternya gini? Ini pasien saya seribu ini. Biar saya yang nangani. Dua yang sehat, yang lainnya tambah parah sakitnya atau mati semuanya itu. Begitu juga dalam dakwah yang kamu tangani umat Muhammad yang begini banyak. Seharusnya kalau ketemu dengan dai yang lainnya, ketemu dengan ustadz yang lainnya senang, alhamdulillah saya merasa dibantu. Enggak mungkin saya bisa ngatasi sendiri. Lah kok ini menyatakan oh dirusak. Ya kamu hatinya rusak kalau begitu. Ya, jangan sedikit pun kamu tadi itu merasa ada persaingan dalam ini. Jadikan mereka adalah orang yang membantu kamu dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam.